Masih kita membaca pembahasan tentang al-fa'il. Ma makna al-fa'il? Marwan? Al-ism marfu al-madhkur qablahu fi'lu aw aw ma fi ta'wilil fi'il. Qawluhu al-ism yadkhul fihi amran. Al-awwal al-ism sharih, al-thani al-muawwal bis sharih ma misalu al ism sharih qama zaidun al awal bi sharih awalam yakfihim anna anzalna Udhkur misal al-fa'il alladhi taqaddamahu ma huwa fi ta'wil al-fi'il. Hah? mukhtalifun Alwanu. misal akhar ashraf aqaimun az-zaidani aqaimun az-zaidani hal yajuzu hadzul fa'il Kang Aziz ya la yajuzu hadfuhu li'annahu umdah fa in lam yadhhar al-fa'il ma taf'al atau madza taf'al idza lam najid fi dhahir fa'ilan madza taf'al ya man tapi ya, kalau nggak kelihatan failnya gimana naj'aluhu dhamiran Ya, kalau kita tidak dapati padanya apa? file yang bohir maka kita jadikan apa? filenya bomir. Misaluhu Zaidun qama. Aina fa'ilu ya Saqi? Zaidun qama. Aina fa'il qam? Ya bomir mustatir ya'ud ila Zaid. Ya. Masih kita membahas tentang hukum-hukum sekitar fa'il. Ya, telah kita ambil satu hukum tentang ataupun yang berkaitan dengan fa'il yaitu bahwasanya fa'il tidak boleh dibuang. Karena dia adalah umdah. Ya. Dan fa'il ada kalanya berupa isim yang zahir, ada kalanya apa? Bomir. Ya. Apakah bomir baris atau bomir mustatir? Kemudian hukum yang berikutnya yang kedua dari fa'il adalah annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li. Sudah diambil juga ini ya. Tidak boleh fa'il didahulukan dari fi'ilnya. Tidak boleh dikatakan Zaidun koma kemudian kita jadikan Zaidun sebagai fa'il dari koma. Tidak boleh. Ya, kalau kita dapati ada yang sepertinya dia merupakan fa'il tapi didahulukan maka itu bukan fa'il kita jadikan dia sebagai mubtada kemudian fa'il dari fi'il tersebut dhamir mustatir ya seperti tadi zaidun qama zaidun di sini zahirnya seperti fa'il bagi qama tapi itu bukan bukan fa'il kenapa karena dia didahulukan penyebutannya dari fi'il maka kita jadikan z di sini sebagai mubtada kemudian Fa'ilnya koma, bomir mustatir yang kembali kepada Zaid. Kemudian hukum berikutnya. Ya. Yang ketiga dari hukum fa'il adalah anna fi'lahu yuwahad ma tasniyatihi wa jam'ihi kama yuwahad ma ifradihi. Yaitu bahwasanya fi'il itu yuwahad dijadikan mufrad. Ya, tidak ditambahkan padanya tanda musanna ketika failnya musanna. Tidak pula disertakan padanya tanda jamak ketika failnya jamak, tidak. Tetap dia dalam bentuk mufrad seperti untuk satu orang, meskipun pelakunya ataupun failnya dua ataupun lebih. Yang berbeda hanya taknis dan tazkir saja. Ya, muannas dan muzakarnya saja. Adapun musanna jamak tidak berpengaruh. Ya. Bahwasanya fiil dari fa'il itu dijadikan mufrad meskipun bersama tasniyah, bersama fa'il yang musanna. Wa jam'ih ataupun bersama fa'il yang jamak. Kama yuwahadu ma'ifradi sebagaimana fiil itu dijadikan mufrad bersama fa'il yang mufrad. Ja'a Zaidun di sini fiilnya dimufradkan Ya, failnya mufrad. Ketika dijadikan failnya musanna tetap failnya dimufradkan. Ja'a az-zaidani. Ja'a az-zaiduna. Tidak kita sertakan padanya tanda musanna ataupun jamak. Tidak boleh kita katakan ketika failnya musanna ja'a az-zaidani, ja'u az-zaiduna ataupun fil mudhari'nya. Ya, ya yaji'ani az-zaidani ataupun yaji'una az-zaiduna tidak perlu. Ya, dan tidak boleh kecuali nanti pada bahasanya sekelompok kecil dari kabilah Arab. Fatakul maka engkau katakan ketika fa'ilnya musanna qama zaidani qama zaiduna dalam keadaan fi'ilnya dijadikan mufrad. Ya, tidak di dalam artian tidak ditambahkan padanya tanda musanna dan jamak. Kama takul sebagaimana engkau katakan ketika fa'ilnya mufrad qama zaidun. Qala Allah Ta'ala qala rajulani. Ya, ya Rabbnya zahir ya, jelas. Wa ja'al mu'adzirun wa qala zalimun wa qala niswatun. Di sini tidak ditambahkan ya pada fiilnya tak pada fa'ilnya muannas niswah. Ya kah? Boleh. Kenapa? Nanti seperti yang akan kita lewatkan karena di sini jamak taksir ataupun isim jamak bukan jamak taksir, isim jamak. Boleh ketika failnya isim jamak itu failnya disertakan ta ataupun dibuang taknya. Dalam ayat ini dibuang taknya. Qaulani suatun. Dan yang rojih bahwasanya ya nanti insyaallah ditunda. Wa minal arabi man yulhiqu الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا فتقول قاما الزيدان قاموا الزيدون قمنا الهندات وتسمى لغة أكلون البراغيث لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار والصحيح أن الألف والواو والنون ahrufun dalatun ala tasniyah wal jam'i wa anna al-fa'ila ma ba'dah dan di antara qabil Arab ya, ada yang menyertakan bersama fiilnya tanda tasniyah tanda musanna dan juga tanda jamak apabila failnya musanna ataupun jamak fatakul maka mereka sebagian mereka mengatakan koma az-zaidani disertakan pada failnya tanda tasniyah yaitu alif setelah mim koma az-zaidani arabnya bagaimana koma fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wal alif dala ala tasniyah harfun dala ala tasniyah ya bukan apa bukan fa'il ya. hanya tanda yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya musanna zaidani fa'ilun marfu' wa alamatu rafi' al-alif niyabah 'an dhamma li'annahu musannan juga qamu az-zaiduna sama wawu hanyalah sebagai tanda yang menunjukkan bahwasanya failnya jamak. Wa kumnal hindatu juga demikian. Dan bahasa ini bahasa yang menyertakan pada fiilnya tanda tasniyah ketika failnya musanna dan juga tanda jamak ketika failnya jamak disebut dengan lughata akalunil baraghis. Bahasanya akalunil baraghis. Ya. Disebut bahasanya dengan ya contohnya akalunil baraghis di sini pada kalimat ini akalunil baroghith disertakan pada fiilnya tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwasanya fiilnya jamak itu wabu. Tanda saja. Fiilnya mana? Al baroghith, jamak dari burughus. Akalunil baroghith. Saya dimakan oleh kutu-kutu. Hmm. Ini dijadikan sebagai nama bahasa tersebut yaitu bahasanya mereka sebagian kecil orang Arab yang menyertakan pada fiilnya tanda tasnia ketika failnya musanna, tanda jamak ketika failnya jamak. Lian hadzal sumi'a min ba'dihim. Kenapa disebut ya bahasa ini dengan bahasa agalunil barogis karena lafaz ini terdengar dari lisan mereka sebagian orang Arab. Bagian orang Arab sebagian kecil dari mereka dari suku tertentu yaitu kabilahnya <clears throat> Toyi Luhoh Kolilah bahasa yang sangat sedikit dari suku Toyi dan Azad juga Shanu'ah sedikit ya wahya luhotun Kolilah li Toyi wa Azad wa Shanu'ah wa Banil Harz itu adalah bahasa yang sedikit sekali dalam makian khususnya dari Toyi, Azad, Shanu'ah dan Bani al Harz Ya. Kata al faqih pada contoh ini, akalunil baroghis ada dua perkara yang syad, menyelisihi keumuman. Ya, yang pertama, di situ disertakan pada fiilnya wawu. Ya. Yang kedua, bahwasanya di situ wawu digunakan untuk yang tidak berakal. Iya kan? Padahal pada asalnya wawu itu adalah kata ganti untuk yang berakal khusus. Itu pada asalnya. <clears throat> Tapi dikatakan oleh Hisham yang seperti ini bisa. Karena dia ya diletakkan ataupun diposisikan pada posisi orang yang berakal. Ya, kutu tersebut karena diibarohkan dengan akala, makan. Kalau makan kan orang ya. Kemudian wa minhu dan juga masuk pada bahasanya agalunil baraghif adalah sabda ataupun satu riwayat yang Allah alam kesahihannya yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar datang silih berganti kepada kalian para malaikat di siang hari dan para malaikat di siang hari ya di malam hari dan para malaikat di siang hari. Di sini ya taqabuna fikum malaikatun. Ya. Malaika di situ sebagai fa'il dari ya taqabun Dan fi'ilnya diiringi di situ dengan tanda jamak yaitu wawu. Adapun kalau kias mengharuskan ya taqabu ya kan? Ya taqabu fikum malaikah atau di sana ada juga yang ma'irobnya malaikah dengan badal dari wawu. Ya. Badal dari wawu. Kemudian Wasahih anal alif wal waw wan nun ahrufun dalatun ala tasniyah. Yang benar bahwasanya alifnya wawu dan nunnya itu hanyalah huruf-huruf yang menunjukkan kepada musannanya fa'il ataupun jamaknya fa'il ataupun jamak muannas dari fa'ilnya. Itu bukan apa fa'ilnya. Sebagian mengatakan itu adalah fa'ilnya. Tapi itu lemah. Yang benar dalam bahasanya mereka akalunil barohid. Bahwasanya yang menyertai fiil tersebut dari tanda-tanda hanyalah huruf yang menunjukkan apa? Musannanya fa'il ataupun jamaknya fa'il. Bukan fa'il itu sendiri, bukan. Adapun failnya adalah yang setelahnya dari isim-isim yang zahir. Kemudian wa minha annahu yajib ta'nitsul fi'li bi ta'in sakinatin fi akhir al-madi wa bi ta'il mudara'ati fi awal al-mudari'i idza kana al-fa'ilu muannatsan haqiqiyyat ta'nits nahu qamat hindun wa taqumu hindun Kemudian diantara hukum fa'il adalah bahwasanya fa'il ataupun bahwasanya wajib untuk memuannaskan fi'ilnya dengan ditambahkan padanya tak sakinah, tak sukun pada akhir fi'il madhi dan tak al-mudhara'ah di awal fi'il mudhari'. Jadi di antara hukum yang terkait dengan fa'il bahwasanya fi'ilnya kalau fa'ilnya mu'anaf pada fi'ilnya disertakan apa? Tak sakinah di akhir fi'il maudhi dan tak mudhara'ah di awal fi'il mudhara' seperti kharajat hindun. Eh, khorojat ditambahkan pada akhir fi'il maudhinya tak. Kalau fi'il mudhara' ditambahkan di awalnya tak mudhara'ah, takhruju hindun. Hmm. Ini apabila idza kana al-fa'ilu muannatsan haqiqiyyat ta'nits apabila fa'ilnya itu adalah muannas hakiki yang merupakan lawan dari muzakkar. Hmm. Apabila fa'ilnya muannas hakiki bukan majazi. Hmm. Contohnya di sini disebutkan kaumat Hindun. Hindun muannas hakiki. Wa taqumu Hindun. Ya. Dan ditambahkan lagi, ya ditambahkan yang wajib untuk fiilnya dimuanaskan. Demikian pula wa kadza yajibu ta'nithuhu idza usnida ila dhamirin muttasil 'aidin ila muannatsin ghaibin haqiqiyan. <clears throat> ya. Demikian pula wajib untuk memuanaskan fiilnya apabila fiilnya disandarkan kepada domir muttasil yang domir mutasil tersebut kembalinya kepada mu'annas mu'annas yang goib hakiki ya contohnya lihat hindun komat kalau tadi kan fiilnya dulu ya ya komat hindun takumu hindun juga yang wajib juga hindun komat ya bobitnya tadi bobitnya ketika fiilnya disandarkan kepada bomir mutasil yang bomir mutasil itu kembali kepada mu'anat hakiki yang goib. Hindun komat. Di sini fiilnya koma. Disandarkan kepada apa? bomir mutasil. Ya mustatir. Takdirnya apa? Hiya. Kembali kepada mu'anat hakiki hindun. Ini juga sama. Wajib apa? Ditaknis fiil apa? maudinya ataupun muboreknya. Hindun komat difahamin babitnya? Ini tambahannya. Ya. Jadi kalau yang disebutkan di sini contohnya qaumat Hindun, taqumu Hindun. Dia muannaskan fa'ilnya ketika fa'ilnya apa? Muannas hakiki juga. Yang kedua ini wajib dimuannaskan fi'ilnya ketika fi'ilnya wajib dimuannaskan fi'ilnya ketika fi'ilnya disandarkan kepada dhamir mutasil yang kembali kepada muannas ghaib mu'anas hakiki yang goib seperti hindun komat di sini koma didofahkan kepada mu'anas hakiki goib hia kembali kepada hindun ataupun ketika didofahkannya bomir tersebut ataupun kepada ataupun fiil tersebut didofahkan kepada bomir mutasil yang mu'annas majazi seperti asyams Asyamsu tola'at. Ini juga wajib ditambahkan pada fi'il madinya apa? Ta. Asyamsu tola'at. Ingat kaidahnya tadi. Apabila fi'ilnya disandarkan kepada domir mutasil yang kembali kepada mu'annas yang goib. Apakah mu'annasnya hakiki seperti hindun komat ataupun mu'annasnya apa? Majazi seperti asyamsu tola'at. Kita tahu asyamsu mu'annasnya apa? Majazi. <clears throat> Adapun memuzakarkan menjadikan fiilnya muzakar bersama mu'anas hakiki itu ada juga bahasanya. Ziqamal mar'atu itu ada penggunaan bahasanya seperti ini. Cuma sangatlah sedikit. Dan bahasa mereka yang menggunakan fiil dalam kondisi muzakar pada alfa'ilnya muannas mu'anas itu disebut dengan bahasa qala fulana. Bahasa apa? Qala fulana. Ada gitu. Sangat sedikit ini. Ada bahasa yang menggunakan fiilnya dalam kondisi muzakkar padahal failnya apa? Muannas. Ini bahasa yang sangat sedikit. Lugonya siapa? Lugonya qala fulana sesuai dengan contohnya. <clears throat> namanya. Wa yajuzu tarku ta'i idza kana failu majaziyat ta'nits. Boleh kita meninggalkan tak. Tidak menyertakan bersama fiilnya tak apabila fa'ilnya nis majazi. Ya. nis majazi, paham lah insyaallah ya. Contohnya di sini tola syamsu. Ya, tola syamsu. Kalau dibalik bagaimana? Asyamsu tola'at atau tola'a? Boleh. Harus apa? Tola'at. Kenapa? Karena fiilnya disandarkan kepada bonir mutasil yang kembali kepada mu'anas hakiki yang goib. Nah itu ingat. Ya. Ya. Juga di antara tempat lain di mana diperbolehkan di situ meninggalkan ta adalah apabila apabila failnya zahir, apabila failnya isim zahir mu'anas hakiki tapi terpisahkan dari fiilnya. Terpisahkan dari fiilnya dengan pemisah selain illa. Contohnya hadarul qadhi, hadarul qadhiya imra'atun. Hadarul qadhiya imra'atun. Saya ulangi, <clears throat> boleh pula memuanaskan ataupun meninggalkan ya. Boleh pula meninggalkan taknis pada fiilnya apabila failnya muannas hakiki ataupun apabila failnya isim bohir muannas hakiki yang dipisahkan antara failnya dengan fiil oleh pemisah selain ilah seperti hadar al qadhiya imraatun di sini <clears throat> failnya muannas hakiki ya kan imraatun dipisahkan antara imraatun fa'il dengan fiilnya hadar oleh pemisah yaitu maf'ul bih muqaddam maka boleh dibuang hadar boleh juga ditambahkan hadar tapi kalau pemisahnya illa harus ditambahkan padanya tak maqama eh maqama apa contohnya ma hadarat illa imraatun gitu ataupun failnya muannas hakiki tidak dipisahkan ya dia dari fiilnya tapi pada bab ni'mah dan bisa ini juga boleh ni'mal mar'atu boleh nikmat boleh ni'ma kalau pada bab ni'ma ya. meskipun di sini fa'ilnya muannats apa hakiki bersambung boleh pada bab ni'ma khusus ni'ma ni'matil mar'ah boleh ni'mal mar'ah til mar'ah boleh bisa al mar'ah boleh ni'matil mar'atu hindun atau ni'mal mar'atu hindun. Kemudian kita kembali ke matan. Ya, saya ulangi boleh meninggalkan tak apabila failnya apa? Taknis majazi. Apabila failnya taknis majazi. Tola'a asyamsu. Beda ya dengan asyamsu tola'at. Ya. Kalau di situ failnya bomir yang kembali kepada mu'anas hakiki ghaib. Tadi tambahannya apa? Tambahannya boleh pula kita meninggalkan taknya apabila antara fa'il dengan fi'ilnya dipisahkan oleh pemisah. Selain apa? Illa. Contohnya apa? Hadarul qadhiya imra'atun. Boleh hadara, boleh hadarat. Wa qawlihi ta'ala juga contoh yang lain dari bolehnya meninggalkan apa? Tak ketika fa'ilnya ta'nif majazi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaan." Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaan. Di sini tidak ditambahkan pada fiilnya apa? Tak kanat. Dihilangkan. Salatum sebagai apa? Isimnya kana. Mu'annas tapi tidak disertakan pada fiilnya tanda taknis. Enggak mengapa yang seperti ini. Kenapa? Tanisnya apa? Majazi. <clears throat> Ada yang mau ditanyakan? Ya, dobitnya tadi asam sulfonat gitu ya. Belum ketulis dah. Ya. Pakai bahasa Arab atau Indonesia? Indonesia nya, Arabnya atau Indonesia nya. <clears throat> ya, Arabnya. Iza usnida ya, yajibu ta'nithuhu yajibu ta'nithuhu yani ta'nithul fi'il idza usnida ila dhamirin muttasil wajib memuanaskan fi'ilnya idza usnida ila dhamirin muttasil ketika fi'ilnya disandarkan kepada dhamir muttasil aidin ila muannatsin ghaibin yang dia kembali kepada muannas yang ghaib haqiqian dan muannasnya haqiqi seperti qom apa hindun qomat ataupun majazi seperti asyamsu tolak sama jadi kalau disandarkannya kepada domir mutasil, ya untuk mu'anas hakiki yang gaib sama saja. Apakah mu'anasnya hakiki ataupun majazi, mesti fiilnya ditambahkan apa? tak taknis. Yang mu'anasnya hakiki hindun komat. Yang majazi asyamsu tola'at. Ya, yang lain. apa ya tadi kalau kita bawa kepada bahasanya agalunil baraghif <coughs> berarti ya taqabuna fi'il mudhari marfu' ya kan di ani nasib wal jazim wa alamat rafi nun al waw di sini alamah dala ala al jama' Ya, fikum jar majrur muta'alliq bil fi'il malaika fa'il. Sudah gitu. Ya. Hadar al-qadhi imratun. Tobitnya tadi antara fa'il yang ta'nits hakiki dengan fiilnya ada pemisah. Selain illa. Apakah borof, atau maf'ul, atau jar majrur. Pokoknya selain illa Ya. Mana, San? Yang lain? Wa hukmu المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات وأما جمع وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود ya dan hukum fa'il yang musanna dan fa'il yang dijamakkan dengan jamak tashih jamak tashih ada berapa ada dua muzakkar salim dan muannatsis salim ya. hukum musanna dan isim yang dijamakkan dengan jamak muzakkar salim ataupun muannatsis salim fataqul ya sama seperti hukumnya apa fa'ilnya mufrad. Fataqul qama zaidani, qama zaiduna, qamatil muslimatani, qamatil muslimatun. Ya. Enggak ada ada yang lewat sini ya, hukum mufrad ya ketinggalan itu. Jadi saya ulangi hukum fa'il yang musanna dan fa'il yang dijamakkan dengan jamak muzakkar salim ataupun apa? yang dijamakkan dengan jamak muannats salim itu hukumnya persis seperti apa? Hukum fa'il yang mufrad. Seperti hukum fa'il yang mufrad yang muzakarnya itu punya muannasnya. Kita tahu bahwasanya fa'il yang mufrad kalau dia muannas ya ditambahkan tak, kalau muzakar dihilangkan taknya. Demikian pula fa'il yang musana dan yang dijamakkan dengan jamak apa? Tashih. Seperti hukumnya apa? Fa'il yang mufrad persis. Dari sisi fi'ilnya tidak ada perubahan hanya pada apa? tanda taknisnya saja. Ya. Kalau fa'nya mu'anas tambahkan tak, kalau muzakar tinggalkan tak. Ya. Kemudian bagaimana? Kalau berkumpul pada fa'ilnya itu musanna ataupun dua yang saling digandengkan, yang pertamanya mu'anas, yang keduanya muzakar. Ya. Maka hukumnya adalah diberikan hukumnya untuk yang disebutkan pertama. Ya. Seperti kalau yang pertamanya muzakar, maka fa'ilnya dijadikan atau fi'ilnya dijadikan muzakar. Koma Zaidun wa Hindun. Gitu. Kalau yang pertama Hindun ya komat Hindun wa Zaidun. Jadi siapa yang mendahului dialah yang dianggap. Ya. Wa minha annal asla fihi eh ada yang ketinggalan enggak? Ada ya. Wa amma jam'u taksir fa hukmuhu hukmul majazi ta'nis. Adapun jamak taksir maka hukumnya seperti hukum mu'anaf majazi. Sudah paham ya? Sekarang antum hukumnya mu'anaf majazi. Ada yang wajib sifatnya ya? Ketika tadi Pola'at Asyamsu pola'at ah, Iya kan? Dan yang lainnya Jawazan seperti mu'anas majazi. Di mana boleh di situ fiilnya dijadikan apa? Mu'anas ataupun muzakkar, boleh pilih. Hmm. Saya ulangi bahwasanya jamak taksir hukumnya seperti mu'anas majazi. Boleh antum tambahkan pada fiilnya tak ataupun antum tinggalkan dari fiilnya tak. Contohnya koma arijalu koma tirijalu rijalu, wa koma hunudu, wa koma hunudu. Ya, kenapa pada jamak taksir kok demikian? Boleh pilih, tapi pada jamak tashih tidak boleh. Harus menyesuaikan dengan failnya, failnya mu'annas, fa'ilnya mu'annas. Ya, failnya muzakkar, fa'ilnya muzakkar. <clears throat> Karena pada jamak tashih itu nazamnya, susunannya itu tidak mengalami perubahan. Ya. Tidak mengalami apa? Perubahan. Muslimun, muslimuna. Muslimatun, muslimatun. Ya kan? Nggak mengalami perubahan. Hmm. Sedangkan pada jamaah taksir mengalami perubahan. Ar-rajul ar-rijal. Al-hindun al-hunudu. Eh, oleh karena ini Al-banun itu jamaah apa? Al-banun. Al-banat. Mereka salim kan? Tapi nazamnya berubah. Ya, ibnun jadi banun. Jamaah mutakar salim cuma apa? Nazamnya berubah. Ya, susunannya berubah. Bukan ibnun. Banatun. mufradnya apa? Bintun atau ibnatun, ya kan? Jadinya apa? Banatun. Nazamnya berubah. Ini meskipun dia jamak mutakar salim tapi nazamnya berubah, maka failnya boleh antum tambahkan ta, boleh tinggalkan ta. Ya, contohnya apa? Ja'al banatu. Tuh. Boleh ja'atil banatu. Ja'al banun, boleh ja'atil banun. Kenapa? Pada ini jamak mudzakkar salim. Iya, jamak mudzakkar salim. Cuma nadzamnya berubah. Iya, bentukan mufradnya sudah mengalami perubahan ketika dijamakan. Iya. Ya. Mungkin untuk kesempatan ini kita cukup dulu ya sampai sini. Ya ada suaranya lagi kurang fit. Insyaallah nanti kita akan selesaikan pembahasan tentang hukum-hukum fa'il pada kesempatan yang berikutnya bismillah. Ya. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, ada masih ada yang ketinggalan nulisnya, ya. yang kurang paham? Hah? Atau sedikit lagi nih ya, kita tambahkan. Ya. Ditambahkan ya di antara yang disamakan seperti hukumnya fa'il yang jama taksir di mana boleh pilih kita tambahkan tak atau kita tinggalkan tak adalah isim jamak. Isim jamak yang dia menunjukkan kepada makna jamak cuma tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Seperti nisa, apa nisa mufradnya imro'atun. Niswa juga sama kan? Ya, jadi isim jamak seperti nisa, niswatun itu boleh kita tambahkan pada fa pada fiil nyata jaat an-nisa boleh pula kita tinggalkan. Ja'a an-nisa. Ya. Kemudian juga isim jenis. <clears throat> isim jenis seperti al-laban. Ya. Boleh dikatakan ja'al laban, boleh ja'atil laban. Ya. Susu itu jenis. <clears throat> Sudah kita lewatkan ya pada pembahasan alif lam itu. Ya, boleh ja'atil laban, boleh ja'al laban, isim jenis. Juga al -ghonam. ini jenis juga jenis. Mas, isim yang masuk pada jenis ada alif yang masuk kepada sesuatu yang menunjukkan kepada jenis. al ghonam ja'al ghanam, ja'atil ghonam. Ya, kolam kan jenisnya banyak. Ya kan? Laban juga demikian. Dan seterusnya. Ya, cukup ya sampai sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Assalamualaikum.